Semua orang ketika berumah tangga ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tujuan semua akhirnya bermuara pada satu pintu bahagia dunia akhirat tapi ternyata ada beberapa bahkan sekarang ini banyak yang nggak nyampe pintu tersebut sehingga yang didapat kegelapan cekcok tengkar bahkan akhirnya bubar makanya hasil beberapa survei di beberapa departemen agama, di beberapa pengadilan agama. Kasus perceraian lebih banyak dari pernikahan. Ini kenapa? Jawabannya terjun najata walam tasluk masalikaha inna safina la tajri alal yabas Kau menginginkan kebahagiaan tetapi tidak mau melalui jalannya. Mungkin tidak ada kapal jalan di daratan. Gak mungkin. Kebahagiaan rumah tangga bukan karena harta yang melimpah atau hidup yang gemerlap tiap hari keluar masuk hotel enggak tiap hari keluar masuk mall yang ditenteng kartu kredit padahal kartu kredit itu ilmunya cuma tiga gesek gasak kosok gesek kartu gasak barang kosok dodo tetapi kebahagiaan rumah tangga ditentukan oleh adanya tanggung jawab dari kedua pasangan. Tanggung jawab saya itu suami, tanggung jawab saya itu istri. Nanti lahirnya saling pengertian kalau begini. Dan orang itu kalau sudah saling pengertian, tidak ada kata hari kecuali cari-cari kelebihan masing-masing, bukan cari kekurangan masing-masing. Eh? Dan saling menutupin keku kekurangan dalam rangka untuk mencari kekuatan. Tapi kalau sekarang saling melemahkan, saling ngungkit, ya, yeah. nggak bisa. Karena beda kita dengan Nabi. Kalau kita bergaul dengan Nabi, makin lama makin kita kenali kemuliaannya. Kalau bergaul kita suami istri, makin lama makin ketahuan pelangnya. Itu nggak ada. Oh sebelum menikah, masya Allah, masya Allah. Tapi setelah nikah, oh baru. Nah kalau semangatnya mencari kekurangan, yakin nggak akan bagal nggak ada yang kurang tapi prinsipnya kan nggak ada orang yang salah tanpa benar nggak ada orang yang benar tanpa salah makanya Rasulullah ketika mengingatkan kepada seorang laki-laki muslim la yafriku mu'minun mu'minatan janganlah sekali-kali seorang mukmin melepas mukminah in sakhita minha khuluqan kalau enggak suka lo lihat Mas didulukan oleh Rasulullah enggak suka berarti makin lama makin ketahuan aibnya kurangnya cacatnya belangnya radiya minha khuluqan akhar kalau digali-gali dicari-cari akan ada kelebihan dari sisi lain dong kan gitu ya memang perlu digali memang perlu dieksplorasi Gak bisa sekarang ini BIM salah BIM Gak bisa seperti balik tangan Untuk masing-masing punya kelebihan eh, Contoh Istri pinter jahit Gak dibeliin mesin Ya apa sih dijahit Ya canggungnya sampean Ya, Repot Sekarang Masya Allah ada istri pinter negosiasi marketing lah antum gak bikinin perusahaan oh masya Allah Ayo kita bikin Kita kasih peluang Kita coba Bikin lingkungan yang representatif Masing-masing supaya tergali kekelebihannya Tuh. Kemudian yang kedua Adanya kemauan dan kemampuan Untuk melanjutkan ke, Atau untuk melangsungkan hidup rumah tangganya kalau sekarang yang semangat melangsungkan itulah kita sementara istri enggak ya bubar adanya kemauan dan kemauan kemampuan kemauan kemampuan mampu dok nggak mau juga nggak jadi mau dok nggak punya kemampuan juga nggak akan bisa karena segala sesuatu itu ada semangat ada ilmu kemampuan ilmu semangat kemauan insya Allah langsung Ya akhirnya Pak, seberat apapun, sepelik apapun akan selalu bisa dilampaui problem rumah tangga. Dan jangan sampai menghayal di rumah tangga itu nggak ada problem. Makanya di sini adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam problem rumah tangga dengan tuntas arif bijak karena nggak mungkin sekarang saya tantang ada orang cerita kajiannya Pak Alhamdulillah Pak saya itu selama 10 tahun menikah nggak pernah saya dengar istri saya protes Nggak pernah Saya melihat istri saya itu ngomel-ngomel Istri antum bisu pasti ya. Atau Masya Allah saya itu pengen mendapatkan suami yang penyayang Nggak pernah marah Bagus ini Ya Mana Ya itu hanya Rasulullah yang mungkin ada gelintiran manusia atau ada orang yang menghayal saya itu ingin mendapatkan pasangan yang tidak pernah protes, nggak pernah ngeseli, nggak pernah cerewet, nikah aja sama tiang listrik. Nah aman, pasti nggak ada. Nah yang tidak kalah pentingnya mampu menjalankan komunikasi yang harmonis dan terbuka. Coba kalau kita komunikasi dengan harmonis, bukan komunikasi marah-marah. Bukan komunikasi balas dendam, bukan komunikasi permusuhan atau komunikasi cuek. Maaf, ada sebagian pasangan sedang diajak bicara serius oleh pasangannya dengan enaknya sambil nonton TV teriak-teriak nyurakin bola. Ada ini jelas tidak akan bisa. Komunikasi itu harus hangat, harmonis, terbuka. <clears throat> Maksudnya terbuka coba. Sesulit apapun, sese apa ya? Seenggak enak enggak enaknya seorang itu bisa mengungkapkan demi kebaikan. Karena kalau sekarang masing-masing ada kesulitan untuk bicara, mau bicara seperti ini sulit, mau bicara seperti ini sulit, nggak enak, nggak akan bisa. Nah, yang terakhir bisa memadukan antara pandangan yang kompromistis dan tuntutan yang realistis. Kalau sekarang hadirin sekalian di dalam masalah kehidupan rumah tangga nggak ada ini kaku repot ya pandangan kompromistis contoh adalah masalah pandangan pola hidup berpakaian ya memang semua orang pengen pakainya bagus selalu tampil masya Allah indah tapi kenyataannya bisa beli nggak ya udahlah kompromistis saja oh, mau apa oh enggak ada semua orang pengen hidup rumahnya besar mobil bagus tapi kenyataannya oleh karena itu di sini akan terwujud apa? Fleksibel. Dan inti daripada kehidupan rumah tangga di dalam masalah apapun, terutama dalam masalah harta kekayaan sederhana. Apa itu sederhana? Simple. Suka-suka makan di warung sederhana. Gimana Pak? Setuju? Sederhana itu simple, Sederhana itu burukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Ayo contoh, kalau urusan pengen pak, siapa yang nggak pengen? HP baru pengen, laptop baru pengen, baju baru pengen, ya? Apakah sekarang perlu butuh? Belum tentu. Saya contoh sekarang mobil pengen, tapi perlu enggak? Wong suami istri juga nggak bisa nyetir, <laughs> kan lucu. Akhirnya yang nyetir tetangganya terus. Akhirnya kita ditentukan oleh pola. Insya Allah. Kalau sekarang kita nurutin gaya, apalagi masya Allah ada sebagian ibu-ibu ngikutin gaya artis. Artis itu pakainya pinjem, rumah pinjem, ketika makan kayak enak banget itu belum dibayar pak karena syuting belum selesai itu iya nah kalau kita tiru cepat, ong pakaian mereka kan kostumnya disiapkan oleh tim film rumah <clears throat> yang suka dipakai syuting itu sebelah rumah saya di Cipayung itu iya eh apa namanya di Cimanggis itu jadi akhirnya Indonesia tidak bisa oleh karena itu yang eh, eh, yang dirahmati Allah. Rumah tangga yang kita kendalikan. Rumah tangga yang kita inginkan Sakinah, mawaddah, warahmah Kemudian disingkat dengan samara Harus ada landasannya Nah sekarang kita akan masuk Bagaimana sih sebetulnya rumah tangga satu hati satu langkah Ya Bagaimana sekarang ini kita mendapatkan rumah tangga yang baik bagus rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus kita sekarang ini berani menetapkan satu langkah dalam hal-hal berikut ini uh, ya kalau ini belum bisa dibentuk pak Sus susah yang pertama rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus satu hati satu langkah di dalam masalah mencari ilmu hadirin sekalian perlu diketahui makin tinggi tingkat akademik dan keilmuan seseorang rumah tangga makin sedikit bukan makin sedikit makin mudah untuk menyelesaikan masalah Gak ada sedikit. Jangan sekarang ini berpikiran problem itu sedikit. Namun ada yang mampu menyelesaikan, ada yang numpuk. Siapa yang sekarang mampu menyelesaikan? Mereka yang sekarang ini memiliki tingkat keilmuan dan akademik cukup. Antum perhatikan aja makanya problem rumah tangga di tengah orang-orang yang ilmunya rendah itu makin numpuk. Mungkin mereka akhirnya tidak permasalahkan karena cuek, karena tidak tahu ilmunya. Kalau kita teliti dengan baik, kalau sudah meledak, itu rata-rata yang tidak bisa menguasai mengendalikan adalah mereka yang rendah ilmunya. Makanya makin tinggi tingkatan akademik dan keilmuan seseorang, makin mudah untuk menyelesaikan masalah. Pak, sebetulnya yang bikin guling rumah tangga itu bukan karena problemnya besar malah rata-rata problem rumah tangga yang bikin guling itu adalah rumah tangga perkara-perkara yang dianggap sepele padahal berat karena nggak mau menyelesaikan atau tidak memiliki ilmu untuk menyelesaikan oh Wong iya. Wong ada yang gara-gara mau mudik aja cerai kok eh mau mudik maksain hanya sekedar rumah suami Surabaya istri Semarang pokoknya minta ke Semarang dulu gitu. padahal dari salian bisa kita negosiasikan bisa kita kompromikan karena hari raya padat penerbangan high season biasanya penerbangan Surabaya lebih banyak. Udahlah Surabaya dulu, baru nanti setelah itu ke Semarang. Lo kan enak kompromi realistis kadang kaku oleh karena itu problematika itu memicu masalah bukan karena besarnya problem itu sekarang membuat rumah tangga itu nguling bukan karena ini beratnya karena etika di dalam menyelesaikan jadi contoh masalah kecil kaitannya dengan keuangan biasanya. Problem rumah tangga itu saya petakan secara peta besar nggak jauh-jauh dari tiga. Yang satu masalah salah paham Ya, ya ujung-ujungnya salah paham Komunikasi masalah sekolah anak salah paham pecah Komunikasi masalah mertua keluarga salah faham pecah. Komunikasi di dalam masalah kaitannya mungkin hal-hal di dalam masalah keseharian salah faham pecah. Yang kedua, kaitannya dengan ekonomi keuangan. Dan ini bukan ter, bukan konotasinya terus terpuruk miskin. Banyak orang yang kekayaannya lebih malah pecah banyak Allah kasihkan kekayaan yang melimpah malah kekayaan itu membunuh rumah tangganya Makanya betul kata Allah, "Kalla innal insana la yadgha ar Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Gitu. Jadi terburu. Nah, yang ketiga soal kaitannya syahwat saya mungkin lemah syahwat atau kelebihan syahwat akhirnya selingkuh problem makanya orang-orang yang konsultasi ke dukun cimatnya nggak jauh-jauh dari tiga itu itu. Ya jimat yang gak jauh-jauh dari itu. Jimat pengasihan supaya nempel terus. Jimat cari uang supaya kaya katanya. Jimat untuk menghilangkan lemah syahwat. ada satupun jimat yang dijual dukun untuk menguatkan hafalan Quran. Nggak ada. Silakan beli jimat harga sekian untuk menguatkan hafalan Al-Quran. Nggak ada. Karena memang pertama itu aslinya dari jin setan, nggak akan bakal support itu. Kemudian yang kedua, nggak akan bakal laku. Kenapa? Karena memang problematika orang kebanyakan tiga itu salah faham. Ya, diredam dengan pengasian pelet caron kuyang Semar mesem atau Dewi Lanjar Minimal laki-lakinya diberikan dukun krim Namanya krim Yusufah Oh, supaya, supaya tampil kayak Nabi Yusuf. Yang kedua, masalah ekonomi. Awalnya dapat kerjaan, tokonya laris, itu selalu. Dan yang ketiga, masalah syahwat. Ya. Hadirin sekalian kembali lagi mencari ilmu. Dalam Islam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib terutama di dalam hal-hal yang ilmu itu menegakkan kewajiban yang telah dibebankan kepada kita contoh sholat lima waktu wajib mengilmui sholat lima waktu wajib sholat uh, apa namanya haji umrah bagi orang yang sekarang ini telah terkena kewajiban haji mempelajari ilmu tentang haji itu wajib begitu juga kewajiban-kewajiban yang lainnya terutama kewajiban hablum minan nas Artinya ada muamalah yang wajib minimal kita tegakkan di antara manusia. Contoh kalau kita ketemu salam, kalau sakit kita tengok, kalau sekarang dia eh, mati kita antarkan ke kuburan, kalau bersin kita ucapkan, kita doakan dan kalau kita mengundang kita harus kabulkan. Ini semuanya muamalah yang sifatnya wajib. Antum jangan sampai nggak ngerti. Kita nggak boleh nggak tahu ilmunya ini ini tulabul ilmi faridatun ala kulli muslim dan pak tolong diperhatikan sumber seluruh kebaikan hanya ilmu Jangan ada berfikir ada kebaikan yang bersumber dari selain ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikendaki oleh Allah baik akan dipahamkan dalam masalah agama. Siapa yang dikendaki oleh Allah baik rumah tangganya, masya Allah suami istri sangat telaten, ulet, sabar ngaji, bahkan kemana saja dikejar, kemana saja dicari. Karena seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Apalagi al ilmu min al kitab wa sunnah Bahkan Pak katanya Imam Ash-Shafi'i Man arada dunya fa'aluhu bil ilm Siapa yang menginginkan dunia Maka hendaklah dengan ilmunya Wa man arada al akhirah fa'aluhu bil ilm Siapa yang menginginkan akhirat Maka itu dengan ilmunya Wa man aradahuma fa'aluhu bil ilm Siapa yang ingin keduanya harus dengan ilmunya Contoh Orang sekarang di tataran realita Pak mendapatkan tempat-tempat yang strategis dan juga mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi dari mana? Dari kriteria profesionalismenya, dari ilmunya. Sehingga dengan salian yang dirahmati oleh Allah, Islam itu agama ilmu dan agama yang amat menekankan dan menghargai ilmu. Makanya ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, Iqra' Tidak ada satu kitab pun yang menekankan tentang keilmuan kecuali kitab Al-Quran. Walaupun sekarang ada yang sekalian al ini Al-Quran itu bukan ilmu pengetahuan, tapi tolong diperhatikan tidak ada satupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang benturan dan bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun masya Allah pak, Subhanallah, setiap saat update dan berkembang, penemuan-penemuan di, ditemukan dan penelitian dilakukan. Selalu penemuan dan penelitian itu nggak ada satupun yang bertentangan dengan ayat. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu mendorong untuk berilmu. Makanya ayat yang paling ditekankan oleh Allah apa? Fas'alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang nggak ngerti kalau kamu nggak tahu tentang masalah apa aja termasuk komputer termasuk persenjataan termasuk apa saja bahkan dalam masalah syahadat pun kata Allah faalam annahu la ilaha illallah ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah itu makanya saya ingin tingkatkan kesadaran ya mudah-mudahan masya Allah Masjid Jiwanah ini makin berkembang besar bukan hanya menjadi tempat ngaji apa ini namanya ini ngaji apa namanya Pak ngaji yang ya nggak ada catatan nggak ada ini apa namanya ini ya ciping ya ngaji kuping ya itu nanti ada program bahasa Arab ada program ini makhat pelatihan sehingga di sini ilmu itu tertata runut kalau bisa kita pelajari Arba'in Nawawi sampai tuntas, kita pelajari Riyadus Salihin sampai selesai, kita pelajari Bulughul Maram sampai kita itu faham. Ini hakikat ilmu. Bahkan Pak, Imam An-Nawawi menulis Riyad, Riyad itu paman As-Salihin memang sengaja untuk dijadikan buku saku harian umat Islam. Makanya semuanya adalah hal-hal yang kaitannya dengan perkara muslim harian itu juga Arba'in Nawawi itu dulu ditulis oleh Imam Nawawi untuk hafalan harian orang-orang awam 40 hadis sambil jualan sayur ngapal Arba'in Nawawi sambil kita sekarang ini duduk nunggu antrian hafal arba'in nawawi sambil kita sekarang di halte nunggu bis hal apa hafal arba'in nawawi cuman sekarang sayang duduk-duduk kita sambil nerima WA Duduk-duduk kita sekarang sedang bergabung dengan madrasah WAiyah, Twitter Twitteriyah. Ini madrasah paling populer. Itu akhirnya hanya arba'in saja nggak kena ilmu ilmu itu katanya uh, Imam uh, katanya Abdullah ibnu Mas'ud ya alaikum bil ilm ya carilah ilmu carilah ilmu kenapa karena orang itu nggak ada satupun yang dilahirkan dalam keadaan apa berilmu laula laula al-ilm laula al-ulama la sara an-nasu kal bahaim kata beliau kalau bukan karena ulama manusia itu akan seperti hewan ternak sehingga Rasulullah SAW memberikan satu hadiah taman Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian lewat taman surga hendaklah bersimpuh. Wa qila wa ma riyadul jannah dikatakan apa yang dikatakan taman surga? Qalu halqatu dzikri halaqah dzikir. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua tentang masalah bagaimana menyatukan langkah dan hati kedua pasangan supaya tidak terjadi benturan-benturan cekcok. Memang kita tidak akan eh, tidak akan bisa menyatukan manusia seragam banget sehingga tidak pernah ada masalah. Pasti ada perbedaan. Namun perbedaan-perbedaan tersebut variatif bukan perbedaan kontradiktif yang akhirnya muncul benturan. Yang kedua adalah menegakkan kepemimpinan loh orang kadang tidak sadar banyak rumah tangga yang mengalami kegoncangan dan bahkan akhirnya oleng tenggelam kenapa? ternyata kepemimpinannya roboh Allah telah menggariskan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kadang-kadang maaf di dalam rumah tangga sebagian istri dominan saat umpamanya dia merasa kalah dengan suaminya anaknya diajak bareng-bareng untuk menyerang bapaknya sehingga supaya kekuatannya itu tetap dominan maka dibantu oleh pasukan kanan kirinya dengan cara apa dengan cara menceritakan tentang kekurangan-kekurangan walaupun kadang-kadang bukan kurang karena memang orang tuanya merantau jarang pulang dijadikan sebagai alat pukulan untuk bapaknya tuh bapakmu nggak pernah memperhatikan kamu lalu memang merantau mau apa Akhirnya dari salian dari situ dominasi terus dilakukan. Padahal dari salian dipastikan kalau sekarang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah bi ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaku maka akan roboh. namanya laki itu dijadikan pemimpin oleh Allah karena punya kelebihan kelebihan akal kelebihan kekuatan badan kelebihan real bentuk tubuh makanya lihat kenapa laki-laki dikasih jenggot perempuan tidak gitu nggak ada karena memang laki-laki itu pemimpin modalnya pemimpin harus keren maka dikasih oleh Allah jenggot ah wibawa Sementara donisarian kalau perempuan itu tempatnya adalah kedut, keteduhan kelembutan ya untuk penumpahan kasih sayang kalau dikasih jenggot nggak nggak lucu ya oh ada laki eh, perempuan nggak punya jenggot aja lakinya takut tapi lagi punya jenggot makanya banyak laki-laki bermerek istiqomah ikatan suami takut istri di rumah ini takut ini takut sampai masya Allah <coughs> mau ganti HP aja izin istri ya mau ganti pakaian izin istri ya takut pakainya nanti nggak disukai langsung depan rumah ditelanjangin <laughs> takut gitu. semua masya Allah ini nggak beres ini segera perlu diralat karena dalam salian Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kepemimpinan yang mengharuskan adanya yang dipimpin secara normal karena tidak terwujud kepemimpinan kalau pengarahan, kontrol dan bimbingan tumpul termasuk pengawasan terhadap tugas-tugas rumah tangga yang dijalankan sang istri dan istri tidak boleh meninggalkan rumah tang rumah kecuali atas izinnya meskipun untuk berkunjung kepada sanak kerabat seorang laki-laki juga bertugas me menentukan anggaran rumah tangga sesuai dengan kadar kemampuannya soal masalah maaf yang megang siapa nomor sekian tapi kendali uang kendali harta tetap ada di tangan suami Oh, jangankan harta nanti di akhir kita akan sebutkan harta. Jangankan harta suami, harta istri saja kalau mau membelanjakan harus pamit izin etikanya, walaupun nggak wajib. Tuh. Kenapa, Pak? Karena nanti ujung-ujungnya kalau istri terus punya uang, oke lah. Kalau nggak punya uang, kebiasaan boros tertanam, kebiasaan keluar mall masuk tan tertanam. Nanti yang nanggung borosnya siapa? Tetangga, mertua, ya suami. Makanya suami terus harus punya kontrol. Ya. Selanjutnya Al-Qawwam adalah seorang yang bertugas menjaga kemaslahatan, mengatur, membina. Seorang suami mengemban tanggung jawab mengarahkan istri dan memeliharanya serta mengatur kemaslahatan rumah tangga, itu ya. Jadi bukan kepemimpinan yang diktator mentang-mentang ya, tidak. Oleh karena itu hadirin sekalian eh, di dalam masalah ini ya, ketaatan terhadap suami ya di sini kata Rasulullah salah satu La tujawizu salatuhum adanahum Ada tiga orang Yang solatnya tidak akan diangkat Allah di atas telinganya Jangan karena sampai langit Waspadai jadi orang yang sholat tiap hari cungkir balik, cinta jentit kata Rasulullah tidak diangkat, jangankan ke langit, ke atas telinganya enggak. Siapa mereka? Al-Abdul Abik. Budak yang melarikan diri hatta yarji sampai dia kembali ke majikannya. Wal wamra'atun batat wa zawjuha wa sakhitun Perempuan yang suaminya pada malam itu marah ya, Sampai dia itu sembuh Sampai dia ridha Wa imamu qawmin wahum lahu karihun Imam kaum yang umatnya nggak suka Makanya sampai pada imamah sholat Itu kalau nggak disukai jamaah nggak boleh jadi Rasulullah mengatakan iya, imam mutlak, imam mukmin. Rasulullah menggunakan kalimat nakiroh, imam seluruhnya. Imam sholat, imam kampung, imam negara. Kalau nggak suka, maka tidak boleh. Karena Kenapa? Sholatnya tidak diangkat oleh Allah. Dan juga Pak, Masya Allah, ada suatu hal yang harus kita perhatikan kata Rasulullah ada tiga, tiga orang yang doanya juga tidak akan dikabulkan oleh Allah yang pertama adalah rajulun uh, imra'atun sayyi'atul khuluq eh kana rajulun tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutallikha. Seorang laki-laki yang punya istri jelek akhlaknya tidak diceraikan. Dan yang kedua orang yang menyerahkan harta kepada orang lain tanpa persaksian Makanya Pak Tidak membuat persaksian dalam masalah muamalah harta duit Bukan hanya takut hilang Bukan hanya takut lupa Tapi sebagai seorang mukmin yang kita harus takutin doa kita tidak dikabulkan Allah Yang ketiga Menyerahkan harta kepada orang yang kendor akalnya menyerahkan harta orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya ya contoh kecil ada orang Masya Allah kampung jual ayam ditawar 5000 minta 3000 kenapa? karena 5000 duitnya satu nah 3000 duitnya tiga menurut persepsi dia tiga lebih banyak daripada satu nggak boleh ini nah, itu dan dalam masalah ketaatan ini kepada suami harus memenuhi dua syarat ketaatan tersebut harus dalam rangka kebaikan wa ashiruhunna nabil ma'ruf dan yang kedua ketaatan tidak dalam rangka kemaksiatan kepada Allah contoh diperintah suami berhijab taat karena itu kebaikan Dita, diperintahkan suami untuk nungguin orang tuanya ya mertuanya yang sakit ini adalah kebaikan taat disuruh suami untuk tetap tinggal di rumah bahkan termasuk disuruh suami keluar dari kerja tolong diperhatikan karena di Rusalian memang tidak ada larangan secara jelas wanita harus kerja dan juga suatu hal yang terpuji kalau memang dalam rangka untuk membantu suami. Tapi alhamdulillah suami sekarang kebut ini cukup. Kebutuhan terpenuhi sementara di rumah takut anaknya terlantar. Maka ini menurutin suami wajib. Kenapa? suami yang memerintahkan. Suami yang sudah sanggup untuk membiayai hidupnya, menanggung semua kaitannya dengan pembiayaan. Sementara Anda disuruh, maka wajib. Tetapi kalau dalam rangka bermaksiat, contoh dilarang suami ngaji, dilarang suami haji, dilarang suami untuk berhijab, malah nauzubillah dilarang suami untuk sholat apalagi malah diperintah diajak bareng untuk masuk agama lain kita harus tegas bahkan wajib meminta hulu atau pisah karena dia telah pindah agama selanjutnya dan salian dalam masalah sakinah mawaddah warahmah seorang akan bisa menemuinya bisa mendapatkan rumah tangga samara kalau kita satu hati satu langkah dalam tiga hal dan ketiga dalam menumbuhkan ketaatan hadirin sekalian taat yang pertama kali adalah taat kepada Allah taat yang kedua Rasul, taat yang ketiga adalah suami. Dan ketaatan kita kepada suami dalam rangka taat kepada Allah. Makanya Pernah ada seorang yang datang perempuan kepada Rasulullah. Ya Faulana, Adatu zaujin, apakah kamu memiliki suami? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qalat, fa'ina anti Bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Qalat malu illa ma'ajistu an. Saya tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang saya enggak mampu. Apa kata Rasulullah? Fakifa anti bagaimana nasib kamu lahu fainnahu innahu jannatuki karena dia itu surga neraka kamu. Oleh karena itu hadirin saling ketika Aisyah ditanya eh, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagi seorang laki-laki siapa yang paling berhak diperbaiki?" Maka Rasulullah menjawab, "Ibunya." Makanya seorang laki-laki itu sebelum menikah, setelah menikah yang harus diutamakan adalah orang tuanya. Bagaimana nggak benar ada sebagian bujangan katanya, Mas kenapa nggak nikah? Ya nih, bentar lagi sibuk ngurusin ibu saya. Loh, berarti nanti kalau sudah nikah nggak ngurusin nih. Bahkan hadirin salian kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai seorang anak sebelum menikah wajib ngurusin orang tua kita. Setelah menikah wajib mengurusin orang tua kita. Dan bagi seorang perempuan siapa ya Rasulullah? Suaminya. Oh, makanya di sini kalau perempuan beda. Sebelum menikah yang harus diutamakan adalah orang tuanya tapi setelah menikah maka yang harus diutamakan adalah ini siapa suami sebelum menikah eh, orang tuanya maaf setelah menikah suami bahkan ada seorang yang ingin nikah tidak mau nikah kalau belum mendapatkan penjelasan dari Rasulullah ya akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada perempuan tersebut haqqur zauj ala zaujatihi hak suami atas istri laukanat bihi kurhatun kalau seandainya sang suami punya borok falahisat hadiah cilati awinta min kharahu atau sekarang bercucuran nanah campur darah hidungnya sumabtala'adhu kemudian dia cilati ma'adat haqqaha haqqahu belum menunaikan haknya coba lihat bagi seorang istri perempuan siapa setelah menikah yang paling diperbaiki suaminya bagi seorang laki-laki ibunya sampai seperti ini pak coba bayangkan terus kalau kita bandingkan sekarang dengan istri-istri sekarang masya Allah ya Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya seorang istri itu tahu hak suami tidak akan mungkin dia itu beranjak kemanapun ketika memberi makan suami sampai selesai. Eh, kadang-kadang nyukuin itu cobe dilempar, sendoe mencolot, dibiarkan kadang-kadang Masya Allah ngeladenin bikin kopi aja sambil nerima HP itu masih mendingan disuruh bikin kopi pun ngeyel udah nggak dipikirin ngeyel mas bikin sendiri dong lu kan udah gede masa nggak bikin sendiri nggak bisa coba bagaimana orang sebel tersebut akan bisa menjadi menjadi baik hadirin sekalian pernah ada Asma binti Sakan datang kepada Rasulullah dengan beberapa perempuan. Iri dengan kelebihan-kelebihan laki-laki. Rasulullah khususkan jihad berikan sholat jumat jamaah akhirnya protes ya Rasulullah engkau berikan laki-laki jihad sholat jumat jamaah sementara kita cuma membesarkan anak-anak hamil ngurusin rumah tangga kata Rasulullah apa insarifi kembalilah wahai perempuan wahai asma Ayatul mar'ah wa a'limi dan beritahu kepada man khalfaki orang-orang yang di belakang kamu minan nisa dari kalangan perempuan anna husna taba'ulika Sesungguhnya kebaikan kamu dalam mengabdi kepada suami wa talabiha dan mencari ridhonya wa tibaiha dan mengikuti keinginan-keinginannya ta'dilu dzalika kullahu menyamai semuanya subhanallah jadi sekarang baiknya pengabdian istri kepada suami tiap hari mencari ridhonya dan mengikuti keinginannya maaf kadang-kadang keinginan-keinginan itu mungkin tidak mendatangkan murka Allah kalau kita selesai, kita selisihi ya hanya sekedar masalah pilihan minyak wangi kan tidak ada masalah saya sekarang pilih minyak ini ini ini tapi ada suami yang trauma dengan bau minyak itu udah jangan dipakai masya Allah sampai seperti itu pakaian warna nggak disukai suami apalagi kadang-kadang bau minyaknya kayak serimpi ingat orang mati kan nggak enak gitu kan gitu ya yeah. dan Rasulullah juga menekankan idza sallatil mar'atu khamsaha kalau perempuan salat lima waktunya wa hasanat farjaha kemudian menjaga kemaluannya wa ta'at ba'laha man suaminya takhalat min ayyi min ayyi abwabil jannati sya'at dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja selanjutnya Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, satu hati satu langkah dalam menjaga amanah dan rahasia rumah tangga. Pak, Bu. Setiap rumah tangga ada privasi. Setiap rumah tangga ada rahasia yang bila dibongkar akan meruntuhkan singgasana rumah tangga. Oleh karena itu di sini harus dipahami rahasia rumah tangga itu ada dua macam. Rahasia khusus yaitu rahasia hubungan suami istri. Makanya Rasulullah SAW wanti-wanti bahkan ngancem Inna min a'zamil amanah termasuk amanah yang paling besar indallahi yaumal qiyamah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir kiamat ar-rajulu yufdi ila imraatihi seorang menggauli istrinya wa tufdi ilaiha dia juga berhubungan dengan suaminya summa yanshuru sirraha kemudian disebarkan rahasianya tak boleh Bahkan Imam An-Nawawi menegaskan hukumnya haram orang bercerita tentang hubungan suami istrinya kalau kecuali dalam rangka untuk mencari fatwa. Mencari solusi. Ya. Kalau tidak maka jangan. Bahkan dijuluki oleh Rasulullah nggak main-main lagi, ya. Kata Rasulullah, tilka syaitonun yalqa syaitona. Itu setan laki ketemu setan perempuan. Faghasyaha fit tariq. Kemudian digauli di tengah jalan. Wan nasu yanduruna ilaiha. Maka orang tersebut, apa namanya, e, dilihat orang banyak. Itu ya. Makanya dari sekalian yang dirahmati oleh Allah harus dijaga. Kemudian yang kedua rahasia umum, rahasia masalah naik turunnya ekonomi, rahasia masalah kaitannya dengan anak dan yang lainnya. Jangan gampang dibongkar. Kita harus sami'na wa ta'na. Contoh, suami mengatakan, "Dek, ini jangan tahu siapa-siapa, termasuk orang tua kita, termasuk orang tua saya." Udah, keep Jangan diceritakan ke siapapun. Bahkan ini bagian daripada ketaatan kalau tidak kita diancam oleh Rasulullah. Salasun la tamassahum eh, apa namanya tidak masuk ke dalam hadis Rasulullah yang ketiga ini. Salasun la tamassuhumun nar, tiga orang yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Siapa mereka? Al-mar'atul muti'atu li zawjiha, perempuan yang mentaati suaminya. Itu nggak masuk. Wal waladul bar liwalidayhi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua wal abdul qadi haqqallah wa haqqa maula seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya Makanya rahasia umum dan rahasia khusus ini dijaga dengan baik. Jangan gampang bercerita. Masya Allah Pak lidah itu kadang-kadang gampang keceplos lidah itu gampang kadang-kadang bercerita dalam rangka nggak berkelakar bahkan maaf sehebat-hebatnya orang nggak akan bisa menjaga rahasia nggak akan pindah contoh ketika ceritakan rata-rata mas ya mumpung nggak ada orang mas tolong dong ceritain nah itu nah, berdua ini apa mas? Bukan orang emang apalagi ibu-ibu mbak untuk kita kita yang mbak ya mumpung nggak ada orang ya ini tolong ya mbak ya tolong sampai tolongnya tiga kali jangan sampai diceritakan ke siapapun <laughs> eh ternyata pindah pindah sampai masya Allah berpuluh-puluh orang makanya betul kata Rasulullah inna arbar riba istitalatul rajuli fi irdi akhi riba yang paling gampang berkembang seorang yang memindah membongkar aib saudaranya ke orang lain ya kalau antum sekarang titipin duit di bank pak lima hari belum tentu berkembang sampai sekian antum sekarang berita lima hari masya Allah nyampe satu kampung RT RW semua tahu apalagi berita burung ya namanya burung nggak jelas kan suaranya mana ini apa burung bedet emprit apa gentilang kan gitu akhirnya apa liar Selanjutnya dalam menempuh kesederhanaan kita juga yang e, nomor berikutnya satu hati satu langkah dalam menempuh kesederhanaan. Intinya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga perkara yang menyelamatkan seseorang yang pertama khasyatullahi fi sirri wal takut kepada Allah dalam keadaan sepi sama rami. Artinya dalam keadaan sendiri tetap menjaga ketaatan, menjaga ketakwaan, menjaga kebaikan dalam kondisi rame juga sama. Kadang-kadang maaf ada orang ketika bareng-bareng sama orang soalim tampil masya Allah mulutnya kumat kamit dikir tetapi sekarang ketika sendirian dengan suatu yang diharamkan Allah langsung diterabas ini kata Rasulullah ada orang yang nanti datang di hari kiamat membawa kebaikan segede gunung Tihama dijadikan oleh Allah berhamburan karena ketika idza khalau fi maharimillah intahak intahakuha ketika dia bersendirian dalam hal yang diharamkan Allah langsung dilanggar dia enggak karena dilihat orang, dia enggak berani karena bareng sama orang. Oh, ketika sendirian nikatnya bukan main. Bukan itu. Khosyah. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqri bersikap sederhana ketika saat kaya miskin. Kenapa hadirin sekalian? Karena dia bersikap turukan pola daripada gaya penting dan kebutuhan daripada keinginan sehingga ketika kaya siap miskin juga siap. Eh kan Kebanyakan orang itu masalahnya Pak Kenapa sampai dibikin oleh Rasulullah seperti ini Diatur oleh Rasulullah seperti ini Karena orang itu selalu dominan berlebihannya Foya-foyanya ketika miskin nggak siap Makanya berkali-kali selalu kalau ditanya Bapak Ibu sekalian mana yang dipilih Kaya syukur miskin sabar Pasti yang dipilih oh, Kaya syukur balik pun masih milih yang pertama Mana yang dipilih Kaya sabar miskin syukur Tetap kaya sabar Kaya biarpun susah Terus yang penting kaya kaya sabar berarti kan kaya susah itu iya. tetap dipilih oleh karena itu ditekankan kesederhanaan dalam hal masalah ini kata Rasulullah terutama perempuan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha perempuan itu punya tanggung jawab istri itu punya tanggung jawab di dalam merawat rumah dan isinya wa mas'ulatun an ra'iyatiha dan akan dimintai pertanggungjawaban Allah akan e, kepemimpinannya dan yang ketiga termasuk perkara yang sekarang ini e, mendatangkan ridha Allah selamat wa kalimatul haq fir ridha wal ghadab kalimat yang benar ketika saat suka dan tidak suka kenapa Pak karena orang itu kecenderungannya kalau suka muji-muji kalau benci mencaci maki Makanya kata Imam ash shafii wa inur ridha an kulli aibin kalilatun. Mata kebencian itu memandang segala sesuatu itu menjadi baik. Eh, ya. Wa inur ridha. Mata keridhaan itu memandang segala sesuatu menjadi baik. Wa inus sukhti tubdil masawiyah dan mata kebencian itu memandang segalanya itu jadi buruk. Itu kalau sudah lagi senang, masya Allah. Ya praktek paling nyata ketika nikah, masya Allah awal <coughs> segala sesuatu Masya Allah adanya tabur pujian tabur bunga setelah cerai Masya Allah tabur apa? tabur paku sama ranju-ranju itu wa'inur ridho eh, ya tuh ini wa'inur ridho an kulli aibin kalilatun mata keridoan menjadikan seluruh aib tertutup wa sukhti masawiya dan mata kebencian menjadikan segala sesuatu itu jelek dan ini nyata makanya yang dipuji oleh Rasulullah kalimatul haq bisa bicara benar fil ghadabi war saat kita suka dan tidak suka dan yang menghancurkan kata Rasulullah salasun muhlikat ada tiga yang menghancurkan adalah syukhun muta bakhil yang ditaati wahawan hawan mutawa hawa nafsu yang diikuti wa ijabul mar'i bi nafsi orang yang bangga diri oleh karena itu Pak Bu dalam masalah dunia lihatlah di bawah kita dalam masalah akhirat lihatlah di atas kita jangan dibalik akhirat melihat bawah kita Ditegor pak, kok nggak pernah sholat maghrib? Mendingan mas, saya juga sholat isya. Tuh tetangga nggak pernah sholat. <laughs> Ini repot. Dikatakan mbak kenapa sekarang ini kok belajarnya malas Itu ya Alhamdulillah pak Saya sebulan sekali tengah tuh nggak pernah Jadi selalu di akhirat bandingin yang bawah Ah dunia ke atas Enggak Rasulullah SAW menegaskan Wa amad dunya fanduru ila man huwa asfala minkum Adapun dalam masalah dunia lihat bawah antum Makanya Rasulullah tegaskan cara terbaik kita di dalam bermuamalah ishad fid dunya ka'annak ishad fid dunya yuhibbukallah zuhudlah di dunia Allah akan mencintai kamu washad fi ma'indan nas uhibbukan nas zuhudlah dari tangan manusia jangan suka ngelirik enaknya orang lain maka akan dicintai oleh manusia Maaf Pak, zuhud itu simpelnya begini loh. Terima apa adanya yang diberikan Allah kepada antum yang penting halal walaupun 5 miliar. Nah, Bapak. Syukur-syukur 20 miliar. Daripada sekarang 20 juta haram dengan 20 miliar halal mana Pak yang lebih baik? Ya udah, waras. Tapi yang penting milik saya, yang penting jerih payah saya, yang penting halal. Jangan kita tergiur, masya Allah ternyata di tangan orang lain walaupun halal. Atau kita sekarang ini masya Allah terpicu dengan yang haram. Enggak. Halal di tangan orang lain, haram di tangan kita sama saja statusnya. Dan sama-sama enggak berkah. Makanya sering saya umpamakan harta halal itu seperti sapi, biarpun lahir sekaun, setahun satu, Masya Allah Di kanan kiri kita sekarang berkah Pak ya Di kanan kiri kita Masya Allah sapi itu terus bertambah yang dipakai walimah daging sapi yang dipakai acara apapun daging sapi yang di mall di supermarket dipenuhi daging sapi anehnya pak lihat di hutan-hutan sekitar Lamongan banyakkan apa babi punah hilang Padahal sekali lahir itu bisa tujuh, sepuluh. Tapi subhanallah. Coba kalau menurut logika Pak. Ini sapi satu disembelih tiap hari. Ribuan ini Ini gak, ini babi setiap hari gak ada yang nyembelih. Di Lamongan paling satu dua kalau ada. Ya. Yeah? Tapi lihat di hutan-hutan di kanan kiri kita punah nggak ada Makanya jangan sampai sekarang menjadi ta'isa abdul dinar, celaka pem, pemilik dinar. Wa abdul dirham, wa abdul khamisah, idza u'tiya radiyah kalau dikena apa celaka? Kalau diberi berbunga-bunga senang. Wa illam yu'ta sakhid. Ketika dapat harta melimpah, Masya Allah rajin sholat, rajin ngaji, mukanya seperti bulan purnama. Ketika turun dikit, kecut. Bahkan, wa amma idha mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika diuji oleh Allah, seret rezekinya, apa apa susah bahkan <coughs> koneksi semua rontok katanya sebagian orang saking melaratnya nyek lalat aja tahu nggak mau nemplok langsung dia bilang Allah nggak sayang sama saya Allah menghinakan saya ini jelas abdu ta'isa ta'isa abdu dinar ta'isa abdu dirham nah dalam mencita anak kita percepat dalam satu hati satu langkah dalam mencetak anak simpelnya gini pak al-waladu samratul qalb anak itu buah hati wa innahu majbanatun sesungguhnya dia bikin pengecut orang tua mabkhalatun bikin bakhil orang tua mahzanatun bikin sedih orang tua bahkan dalam lafaz lain majhalatun bikin bodoh orang tua pengecut makin punya banyak anak, makin dia takut ini, takut ini, takut itu. Bodoh karena setelah dia punya anak, lemah ngajinya. Dan akhirnya mabukhalatun bakhil Dulu sebelum punya anak Masya Allah infaknya lancar Bahkan gambar Soekarno-Hatta Yang tadi merah mulus-mulus Masuk Sekarang Masya Allah 20 ribu itu pak nyabutnya bolak-balik nggak nggak kena-kena licin ya kan gitu bahkan apalagi yang 50 kayak nyabut paku di tembok mas nggak kena mas tahun depan <laughs> Masya Allah bukan bulan depan makanya saya sering katakan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya tapi Alhamdulillah kita itu diberikan rahmat oleh Allah setiap orang tua senang disusahi anak kayaknya kalau orang tua nggak disuasain anak itu kayaknya nggak romantis katanya. Yang sekolahnya, yang biaya, yang kenakalannya Masya Allah. Kau contoh kecil aja. Ada ibu-ibu punya anak umur 2 tahun sampai umur 5 tahun nggak pernah nangis. Seneng. Alhamdulillah yuk anak saya nggak pernah nangis. Oh, itu, itu penasaran itu. Deg-degan nyari ustadz untuk diruqyah Pak Ustadz tolong anak saya diruqyah Pak karena sejak bayi sampai lima tahun nggak pernah nangis <laughs> itu Masya Allah orang tua makanya di sini perhatikan dalam masalah anak pertama menyusui anak hak penyusuan ya bahkan pak ibu-ibu terutama tolong setiap anak yang lahir asik asinya diberikan Ya karena di sini ada anjuran dari staf salah satu staf ahli UNICEF tentang masalah kaitannya dengan ASI bahwa ASI pemberian ASI secara baik akan mendukung kekebalan bayi sehingga terhindar dari penyakit diare dan penyakit kanker. Makanya sekarang banyak kanker-kanker ini kemungkinan juga dulu ASI itu tidak diberikan bahkan problem penyakit yang lainnya. Kedua, pengawasan perkembangan anak. Dari mulai TK-nya, dari mulai SD-nya, kemudian SMP-nya diperhatikan. Ketiga, di dalam meluruskan akidah dan akhlak anak. Jadi orang tua punya kewajiban dasar walaupun nanti dari tiga ini mengembang kewajiban orang tua di dalam memberikan asi kewajiban orang tua di dalam mengawasi semua pengawasan bukan hanya dalam hal satu parsial aja bukan sekolahnya aja akidahnya, akhlaknya, pergaulannya dan berbagai macam perkembangan-perkembangan umurnya dan yang ketiga meluruskan akidah akhlak secara spesifik harus ngawasin, harus mendidik bagian dari daripada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, yang ketiga terakhir eh, yang terakhir maaf dalam mengelola harta. Ini satu hati satu langkah dalam mengelola harta. Intinya Pak Inna allaha kariha Allah itu sangat gak suka lakum kila wal qol Katanya sana katanya sini Wa qathratus su'al Dan banyak bicara wa idha'atil mal Dan menyenyakan harta Nah harta itu ada dua Pertama harta suami Harta suami itu ada tiga macam. Harta suami yang boleh diambil istri tanpa izin. Nah, ibu, jadi kalau ibu mengambil duit suami tanpa izin itu boleh dengan syarat satu suaminya pelit ya tidak memberikan dua tidak memberikan hak harta secara wajibnya Nah itu. Dan yang ketiga memang betul-betul perempuan tersebut mengambil untuk kebutuhan primernya. Silakan. Seandainya suami tanya, kamu nyuri duit saya enggak? Saya cuma mengambil yang saya dihalalkan Allah untuk mengambil. Itu alasannya. Ini dalil mencuri itu halal. Gimana bu? Setuju enggak bu? Oh, seneng ibu-ibu ini kayaknya. Yang kedua, harta yang boleh dibelanjakan tanpa izin suami. Syaratnya satu harta tersebut ringan, murah. Contoh oleh-oleh haji umroh tanpa ngomong suami dibagi-bagi kepada saudara. Boleh atau mungkin ada beberapa pakaian bekas dulu suami sudah pesen deh pokoknya kalau ada pakaian-pakaian yang tidak guna tidak ini kasihkan aja ini ada ternyata berikutnya kasihkan gak ada masalah inilah yang dikatakan oleh Rasulullah idza anfaqil idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha jika seorang perempuan ber, menafkahkan meninfakkan harta suaminya ghaira amrihi tanpa perintahnya falaha nisfu ajrihi mendapatkan pahala separuhnya tapi syaratnya idza at'amatil mar'atu min baiti zawjiha ghaira mafsadatin jika seorang suistri memberikan sesuatu dari harta rumah tangganya tanpa melakukan kerusakan laha ajruha mendapatkan pahalanya walahu misruha suami mendapatkan pahalanya juga Harta yang ketiga, harta bila seorang wanita membelanjakan harta suami tanpa izin harus menggantinya. Tuh. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi." Barang siapa perempuan yang membelanjakan harta suami tanpa izin fa innahu yuaddi ilaiha syatrahu harus mengganti separuhnya yaitu harta yang mahal. Contoh adiknya datang ujuk-ujuk dikasih motornya. Nih dek bawa aja pulang. Harus ganti separuh. Tuh, caranya seperti itu. Makanya ibu kalau ingin mendapatkan beli motor murah eh, motor suami kasih adiknya nanti kan ganti separuh ambil lagi itu nah, dapat murah itu Insya Allah demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah adapun harta istri sendiri itu sebaiknya izin. Tapi kalau nggak izin pun tidak dosa. Karena pernah ada sekelompok wanita ketika mendengarkan khutbah Rasulullah khusus karena Rasulullah itu kalau Idul Fitri setelah khutbah umum khusus memberikan ceramah nasihat kepada wanita-wanita. Ketika itu disemangati tentang sodakoh untuk menangkis api neraka karena penghuni neraka terbanyak adalah perempuan, maka perempuan tersebut melepas antingnya, gewangnya untuk diinfak tampan jelas ketika itu nggak izin sama suaminya karena langsung walaupun sebaiknya izin wallahu alam bisawab demikian tafadhol mungkin ada yang tanya silakan Pak.